Duhai perempuan-perempuan dimanapun anda berada yang terjebak dalam pengaruh setan untuk menjajakan dirinya. Sehingga disebut dengan pelacur. Maaf, saya tidak ingin memperindah bahasa ini. Adalonte habib. Pusing, pusing lonte ronte ikut-ikutan ngomong. Iye. Saudara, lanjut jangan. Lanjut jangan. Ya lu jangan berisik dong. Saya nggak marah. Cuman ada umat yang marah. Ngancam mengepung lonte polisi kalang kabut jagain lonte. Iya. Kacau, kacau. Lonte hina Habib digagak polisi. Kacau tidak? Musinya lonte yang hina Habib, hina ulama, tangkap bukan dijagain. Polisi jawab, tapi ada ancaman Habib, maka jildu tangkap. Betul? Ditangkap enggak? Dijagain. ya. Jangan-jangan minta jatah kali. Kacau, kacau. Saya ngeliat begini sakit jadi baik mudah-mudahan gak sakit lagi dah. Amin. Amin. Udahlah jangan diterusin dah. Udah biarin lonte biar ame lonte aja dah ngomongnya. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Lanjut. Begini, saya punya hadis sahih dari riwayatnya Imam Ahmad. Inna Allah ta'ala layan zi'a barokatal ardi hatta la yuqala fil ardi lizolim antaz zolim. Allah tidak akan mencabut barokatul ardi sampai di bumi tidak dikatakan pada orang zolim antas zolim. Sekarang begini misalnya, contoh paling mudah yang kita mendapat berkah. Contoh paling mudah kita mendapat berkah dari contoh ini. Sebetulnya atas nama etika Jawa, etika Jawa. Kita nak ditonggol lonte, ibu sawangannya secara etika wis urusannya dewi-dewi, Ora usah mbok omongno iku lonte sundel sembah pun. Tapi barokahnya kebenaran bahwa orang nakal harus kita katakan sundel lonte itu kelontean dan kesundelan akan tabu terus selama orang masih ngomong untuk lonte itu sundel untuk orang BTS itu lonte atau sunter. Artinya apa? Orang masih jijik atau merendahkan derajat mereka yang berprofesi sebagai lonte atau sunter. Dan ini baik bagi agama, bagi keberlangsungan moral. Karena masih ada yang menjijikan proses-proses yang salah. Meskipun kita sebagai ulama, sebagai tokoh masyarakat, tentu mereka kita kasih ruang taubat juga kita kasih hak-hak sebagai martabat sebagai manusia, manusia. Tapi kita tetap akan bilang bahwa itu namanya lonte, sundel atau apa. Ini rumah tenan. Sehingga apa? Dengan posisi masyarakat yang merendahkan derajat atau yang berprofesi lonte, orang inginnya itu dagang secara baik-baik. Orang inginnya jadi PNS secara baik-baik. Orang inginnya dapat uang lewat ternak secara baik-baik. Karena mereka tidak mau resiko ngambil profesi cari uang yang resiko dihujat masyarakat. Baik. Bayangkan nanti mungkin di era anak cucu kita, orang yang lonte, yang sundel dibahasakan itu hak asasi. Sehingga orang mungkin generasi anak cucu kita sudah tidak ada istilah lonte sundel. Setiap perilaku sosial dianggap hak asasi. Dan itu awal dari tidak ada agama. Jadi <laughs> awal dari tidak ada agama. Karena kemudian sing ternak yo hak asasi, sing lonte dianggap hak. Itu bahaya sekali bagi keberlangsungan agama dan moral. Dan negara juga nanti repot. Artinya apa? Sebetulnya sifat-sifat anarkis masyarakat, anarkis dengan tanda kutip anarkis terutama dalam perkataan, maling darani maling, lonte darani lonte, itu menolong menolong agama. Karena dengan stigma ya, dengan pelakupan-pelakupan masyarakat sing jelek, perilaku ini tetap dianggap jijik. Dengan dianggap jijik, agama bisa jalan. Artinya bisa jalan ya gitu. Karena si A yang ronde itu dihujat masyarakat, yang lain-lain nggak pernah ingin cita-cita jadi ronde. Sehingga masyarakat akan bahkan mungkin anaknya londe sendiri karena tahu nasib ibunya dihujat juga bercita-cita tidak jadi nopo Coba kalau tidak mendapat hukuman dari masyarakat, ibu begitu juga tidak ada apa-apa. Paham ya? Makanya lonte dan apa akan subur di masyarakat yang sudah tidak peduli dengan nilai-nilai ini. Misalnya di kota-kota besar atau di kawasan lonte. Karena sama lonte saling tidak mengatakan tabu. Ya? Makanya aman. Lalu itu terkenang hadis riwayat Ahmad. Allah tidak mencabut barokatul arti sehingga orang-orang zalim tidak dikatakan antas antas. Itu bahaya sekali kalau kita sudah tidak peduli terhadap. Nah, risalahnya Allah kepada Nabi Muhammad itu sing penting bahwa benar dikatakan benar, salah dikatakan salah. Tidak harus gol. Tidak harus nopo Ustadz, apakah Allah masih menerima taubat taubat kita jika kita sudah pernah berzina? Oh, kalau berzina jangan ikut-ikut saya, kita. Zina sama pelacur. Gini. Kalau Anda masih punya kesempatan bernyawa dan belum sampai nyawa itu ke kerongkongan, maka taubat itu sangat terbuka bagi Anda. Kecuali kalau nyawa sudah sampai ke kerongkongan. Segera kembali. Bahkan ada ayat yang khusus diturunkan untuk pertanyaan Anda ini. Ayatnya ayat ke-53, surahnya surah ke-39. Ayat itu diturunkan untuk menjawab seseorang yang terlibat dengan pertanyaan Anda seperti ini dan dia mau tobat. Maka Allah turunkan ayat kuliah ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan Muhammad pada hamba-hambaku yang telah berbuat israf di antara yang mengerjakan perbuatan dosa besar. Dosa besar di antaranya zina. Ketika dikerjakan seperti itu dia mau tobat. Kata Allah, ayo tobat. Jangan putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa ada kalimat jangan putus asa? Karena orang kalau berbuat dosa besar, setannya lebih mudah menjerumuskan dia. Karena akan dibuat kalimat-kalimat dalam dirinya, seakan-akan mencegah dia untuk bertobat. Sudah dosa kamu berbuat sudah begitu besar, nggak ada kesempatan untuk bertobat lagi. Sudah kamu sudah terlanjur basah, berenang sekalian, tinggalkan perbuatan yang ini. Kamu medannya di sini, kamu dunianya di sini. Ah, kata Allah, itu semua tidak benar. Saya itu adalah Tuhan rahmat Bukan Tuhan godob, Rahmat saya melebihi godob yang ada dalam diri saya. Maka rahmat itu manfaatkan. Tobat. Ayo tobat. Saya katakan, jangankan anda pelacurnya pun. Maaf ya. Duhai perempuan-perempuan dimanapun anda berada. Yang terjebak dalam pengaruh setan untuk menjajakan dirinya. Sehingga disebut dengan pelacur. Maaf, saya tidak ingin memperindah bahasa ini. Saya tegaskan pada anda ya. Kalau maksiat itu istilahnya jangan dibikin sopan. Kalau dibikin sopan nanti bangga tampilannya. Maaf, koruptor, koruptor maling. Ketika dibuat koruptor, dipakein jaket kuning, cuman pakai jaket. Masya Allah, enak banget senyum-senyum bawa tas. Kontingen koruptor Indonesia bawa tas. Senyum, foto-foto, bilang maling. Samakan dengan ayam. Kenapa orang pencuri ayam disebut maling? Pencuri uang ratusan miliar triliun disebut dengan koruptor. Walaupun mungkin maknanya berbeda, tapi kalimatnya diperindah. Maaf, perempuan menjajakan diri di malam hari jangan disebut kupu-kupu, nggak ada hubungan. Kupu-kupu aja nggak begitu. Ya, sebut aja dengan bahasa yang menjijikkan itu sehingga orang menjauhinya. Pelacur, selesai. Laki-lakinya apa? Jangan dipersempit. Buaya, buaya aja nggak begitu. Udah sebut aja misalnya pria jahat, pria buruk, pria pezina, selesai. Tuh pria pezina tuh, Bukan itu hidung belang, hidungnya sama. Nggak belang dia. Katakan pezina. Begitu disebut pezina, dia akan menjauhi perbuatan itu. Ayo, tempat-tempat zina, sebut aja begitu. Ya, jangan disebut dengan kalimat-kalimat yang indah. Begitu disebut dengan kalimat yang indah, seakan-akan perbuatan itu menjadi baik. Ah, teruskan. Pernah dengar tentang hadis ini? Seorang pelacur memberikan air, minuman kepada seekor anjing. Ketika diberikan itu tiba-tiba keluar firmannya dengan segala keikhlasannya dia masuk ke dalam surga. Perhatikan hadis itu. Jangan salah baca. Kalau salah baca nanti, oh jadi pelacur aja bisa masuk surga. Cukup cari anjing aja. Anjing kasih minum surga. Kalau seperti itu enak banget. Bukan cara bacanya adalah ketika dia memberi minuman itu, dia sadar dengan dirinya. Ini anjing aja hewan najis. Disebut najis, keadaannya terhina, diberikan minuman, tiba-tiba dia bisa berubah beraktivitas dengan cara yang baik. Saya manusia, bukan hewan. Walaupun saya melakukan perbuatan hina, kenapa saya tidak berubah seperti anjing ini punya energi? Dalam bahasa syariat, wahyu itu disebut dengan tuntunan air. Allah menurunkan air dari langit, membuat tanaman yang kering, air tanah yang kering, menjadi kembur kembali. Allah menurunkan wahyu-wahyu dari langit, ajaran-ajaran, membuat hati yang kering menjadi subur kembali untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Sadar dia dengan perbuatan itu, bertobat dirinya, tobat itu yang mengulurkan dosanya, berubah jadi beramal soleh, amal solehnya yang menjadikan dia terjamin surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pelacur, tobat, masuk surga. Pembunuh 100 orang, tobat, masuk surga. Maka saya ajak orang yang pernah berbuat perbuatan semacam ini, ayo tobat. Ada kesempatan. Dan jangan ditampakkan. Maksiat yang tampak hanya mengundang bencana. Ini sekarang ini sudah banyak nih saya perhatikan orang bangga berbuat maksiat. Awas hati-hati. Homoseksual, lesbian, LGBT, macam-macam sudah bangga bikin kontes, bikin macam-macam, ngundang musibah tuh. Ngundang musibah. Dan kita doakan, kita ajak mereka dakwahi dengan lembut supaya meninggalkan perbuatan-perbuatannya. Doakan, Pak. Dalam malam kesempatan hari doa, istighfar. Karena istighfar itu diantaranya bisa menahan murka Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Muhammad, sepanjang kamu hidup, mereka tidak akan pernah saya azab. Kalimatnya fi'il. Tapi ketika nabinya meninggal, wa makanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kenapa yang pertama kata kerja, yang kedua kata benda? Pertama kata kerja karena di zaman Nabi setelah masuk Islam jarang orang berbuat maksiat. Setelah nabinya meninggal berubah jadi kata benda, orang orangnya banyak bermaksiat. Tapi kenapa azab ditahan oleh Allah? ada kalimat di ujungnya wahum yastaghfirun karena ada orang-orang yang masih istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa malam. Ya, bikin programnya. Saya kemarin ke Padang berapa waktu lalu, wali kota Padang punya program Padang bebas maksiat. Saya kira ayo Kabupaten Bandung. Ya, Kabupaten Bandung bebas maksiat. Anda berdoa, dakwahi, tampakkan kebaikan. Ayo mulai sekarang yang ngaji dengan saya, saya minta komitmennya. Kalau Anda pegawai, berangkat ke kantor, perilaku yang baik. Tunjukkan nilai keislaman. Jujur dalam bekerja. Jangan takut, Anda tidak akan kehilangan rezeki. Anda nggak korupsi pun, rezekinya segitu. Anda korupsi, rezekinya nggak nambah segitu juga. Jadi kalau Anda bisa dapatkan yang halal, kenapa mencari dengan yang haram? Nggak usah, yang baik-baik aja, rezeki Anda sudah terjamin. Demi Allah saya katakan, kelihatannya banyak, cuman segitu juga. Kalau Anda berbuat baik, ditahan oleh Allah. Seperlunya dikasih, perlu dikasih, perlu dikasih. Supaya Anda nggak repot. Kadang-kadang dikasih banyak supaya bisa zakat, supaya bisa infak. Cukup tempuh dengan cara yang jujur, rizki datang dengan semestinya. Ayo Anda, yang bekerja di birokrasi, di diplomasi, jujur aja udah. Tunjukkan nilai keislaman. Pak, kenapa sok soleh sih? Gak nerima proyek begini. Bukan sok soleh, saya ingin menunjukkan bahwa agama yang saya peluk selalu mengarahkan pada nilai-nilai kebaikan. Demi Allah saya katakan, saya tidak menerima ini pun rezeki saya akan didapatkan dengan seperlunya. Sesuai dengan kebutuhan saya. Paham? Ditinggalkan yang tidak baik. Apapun pekerjaan Anda, yang polisi, yang tentara, yang macam-macam, yang camat, yang lurah, yang bupati. Ayo, kalau Anda merasa mengaji dengan kami, tunjukkan bahwa apa yang kita pelajari bisa dipraktekkan dalam kehidupan. Yang seperti ini, tobat. Kalau Anda tobat, saya doakan, saya bermohon pada Allah, semoga yang bertanya ini kalau benar-benar dia bertobat dan semua yang bermaksiat bertobat, saya bermohon pada Allah semoga dimuliakan dengan surga saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis ini waktunya. Satu lagi terakhir ya. Ini yang terakhir. Oh maaf, ini cara tobatnya ada di Quran surah keempat ayat 17 sampai 18. Segerakan. Jangan ditunda. Innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna su'an bijahalatin tsumma yatubuna min qarib. Orang tobat itu kalau pengen cepat diterima tobatnya, begitu dia terfikir tobat segera tobat saat itu. Kalau siang ini Anda sadar salah, diam. Tobat, jangan tunggu malam. Karena boleh jadi ketika Anda merencanakan malam, maut datang lebih cepat daripada apa yang Anda pikirkan. Terkadang saya bingung dengan diri saya sendiri. Anda aja bingung dengan diri Anda, apalagi saya. Kenapa Anda bingung? Saya selalu berbuat kebaikan, kenapa diinformasikan? Tetapi saat saya menemukan kemungkaran, saya hanya hanyut di dalamnya. Apakah saya termasuk orang munafik? Teman-teman sekalian, baik itu tidak akan bertemu dengan keburukan. Amal soleh tidak akan bertemu dengan amal salah. Jika Anda beramal soleh masih berbuat yang salah, pasti ada yang salah dengan mengerjakan amal solehnya. Orang sholat tidak akan maksiat. Nggak ada orang sholat ke masjid, keluar masjid, mengambil sendal orang lain. Nggak ada. Ih, sendal saya di mana ya? Kayaknya di sini deh. Tadi di sini betul. Oh iya yang ini dipakai aja. Padahal dia ke masjid nggak pakai sendal. Kalau sholatnya benar, dia nggak akan begitu. Sering saya lihat di YouTube tuh ada CCTV mengatakan yang ngambil kotak infak, ngambil ini, ngambil itu. Itu kalau orang sholatnya benar nggak akan begitu. Yang mungkin terjadi, cara ibadahnya salah. Karena ibadah yang benar akan menekan Anda untuk berbuat maksiat. Maka dari itu saran saya yang pertama adalah tolong koreksi dulu cara ibadah Anda. Pahami dengan baik. Yang kedua saya berikan cara cepat. Ini cara paling gampang. Cara paling gampang. Kalau Anda telah beramal soleh, tiba-tiba ada ajakan berbuat maksiat, langsung katakan pada diri Anda. Katakan, kalau kamu berbuat seperti ini, bayangkan kamu akan diwafatkan saat kamu bermaksiat. Ini cara paling gampang. Jadi kalau anda ingin berbuat maksiat, bayangkan seketika diwafatkan oleh Allah. Barusan sholat, keluar dari masjid pengen ngambil sendal orang. Bayangkan saat ngambil sendal itu anda diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan saat anda tanda tangan proyek yang tidak jelas itu diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan saat anda diajak berzina diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka demi Allah saya katakan kematian adalah peringatan yang paling kuat untuk selalu membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala.